Karunia dan nikmat yang tidak bisa kita jumlah banyaknya apalagi untuk mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Dan Alhamdulillah keberadaan kita di masjid ini dalam sebuah kegiatan yang baik ini juga adalah sebuah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا لم تبقى حديث ينجريتك الإمام مسلم ما من قوم جلسوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Sedangkan satu kaum pun yang duduk di rumah dan rumah-rumah Allah itu di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Segala mereka duduk seperti itu, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majelis itu di depan para malaikatnya dan disebut dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya terhentilah dia hal yang sangat indah seorang berada di majelis-majelis ilmu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman surga. Di dalamnya dipelajari Al-Quran, بل سن رسول الله صلى wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ini dari hal yang paling baik di dalam kehidupan. Dari amalan ibadah yang sangat agung apabila orang berada di taman-taman surga, di majelis-majelis ilmu, mempelajari dari ilmu agama, mendengarkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita di pertemuan pagi hari ini membahas sebuah tema pembahasan yang sangat penting merupakan salah satu fondasi pokok sejaknya sebuah kebahagiaan suatu dasar penting yang harus dimiliki oleh sebuah negeri yang makmur sebuah negara yang aman dan sentosa yaitu pembahasan tentang persaudaraan tentang ukhuwah dan kebersamaan dan ini adalah pembahasan yang sangat penting merupakan bagian pokok di dalam agama kita salah satu ciri penting dari ciri agama Islam. Karena agama ini, agama Islam memiliki karakteristik yang sangat agung dan indah. Diketahui oleh pemiliknya dan dikenal oleh siapa saja yang ingin melihat dan mempelajari Islam bahwa Islam adalah agama yang mengajak kepada kebersamaan, mengajak kepada kebersatuan, dan Islam adalah agama yang mendidik penganutnya untuk bersaudara di atas keimanan. Dan ini adalah pokok di dalam agama diterangkan pembahasannya di ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis rasulullah الله Alaihi wasallam. Karena itu sangat uh, eh, baik sekali apa yang kita akan kaji pada pagi hari ini terkait dengan peranan ukhuwah di dalam membangun kejayaan umat dan membangun kebaikan di tengah umat ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini diberi balasan yang sebesar-besarnya atas kebaikan, semangat, dan niat yang baik di dalam e, memberikan pencerahan kepada umat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hal itu sebagai amalan salih dan memberatkan timbangan mereka kelak di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Iya. Dia menunjukkan sebuah kebaikan, menjadi sebab orang dapat kebaikan. Maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ya, mungkin bukan dia yang mengajarkan. Mungkin bukan dia yang menyampaikan. Tapi dia menjadi sebab. Orang bisa dapat kebaikan. Maka keberadaannya menjadi sebab manusia dapat kebaikan, itu sudah dihitung kebaikan untuknya. Dihitung kebaikan untuknya. Ya. Dan ini dari lahan amalan yang sangat baik harusnya kita berlomba-lomba di dalamnya ya gratis ya tidak ada tidak ada biayanya ya. baik dia hanya menunjukkan saja iya. ya. dan itu ya. seorang bisa mendapat pahala sangat banyak gratis tidak perlu membayar tapi sangat disayangkan sedikit dari manusia yang memiliki pemikiran positif seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membuka hati-hati kita semua dengan cahaya keimanan, dengan kelapangan keislaman, agar supaya kita tergerak untuk meraih dari amalan-amalan salih, dari kebaikan-kebaikan yang kita harapkan bisa mendapatkan pahala untuk kita kelak di kemudian hari. Sekaligus saya berterima kasih kepada pihak pemerintahan kita di kabupaten ini yang telah memberikan apresiasi yang sangat indah dan dukungan yang sangat baik terhadap acara ini semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk semuanya. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Untuk pembahasan kita di pagi hari ini, ada beberapa sudut pembahasan yang ingin saya buka, walaupun pembahasan ini adalah pembahasan yang sebenarnya luas. Banyak cabang dan pembahasan di dalamnya. Hanya di kondisi kehidupan sekarang ini, seorang perlu dan harus selalu mempelajari dari tuntunan keislamannya apa yang membuat keagungan Islam itu terang di dalam dadanya apa yang membuat keelokan cahaya agama selalu bersemayam di dalam dirinya. Karena pengaruh-pengaruh dari luar apabila masuk dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, mempengaruhi akal, pemikiran, kadang meredupkan dari cahaya keislaman di dalam dada. Bisa melemahkan dari keimanan. Iya. Kerana itu seorang hamba hendaknya memperhatikan dari sendi-sendi agamanya, dari dasar-dasar tuntunan agamanya, atau yang dengannya dia yakin bahwa keindahan dan cahaya yang ada di dalam agama ini itu sudah cukup untuk dirinya sudah cukup untuk dirinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Allah yaktihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun bukan telah cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad sebuah kitab dibacakan kepada mereka. Ya. Jadi anggap dengan turunnya Al-Quran ini sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup. Tetapi siapa yang mampu menerima ini, inna fi dzalika Warahmatan wa dzikra. Sesungguhnya di dalam penurunan Alkitab ini ada rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan diterangkan di dalamnya. Apa saja dari keperluan manusia di dalam hidupnya, semuanya ada keterangannya di dalam agama kita. Ada penjelasan yang mengarah ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa لكم 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." pada hari ini telah kucukupkan agama kalian. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Dan telah hari ini, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat di atas kalian. dan telah diridai Islam sebagai agama Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Alkitab. Semuanya ada, diterangkan, disinggung. Apakah di dalam kaidah umum maupun di dalam pembahasan khusus, dalam makna yang tersirat maupun dalam makna yang tersirat. Iya. سبحان رب الله خير يعني القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله سبحانه وتعالى برسول من ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين حديث رمت أن تقبلت نبي محمد الكتاب sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berislam bagi orang-orang yang berislam maka Alhamdulillah keagungan dan keindahan agama ini ya, selalu merupakan ciri Islam walaupun di antara umat Islam itu sendiri ada yang cahaya keagamaan yang redup di dalam dadanya. Walaupun orang-orang kafir dan kaum munafikin ingin menutupi cahaya ini, ingin menghilangkannya, tapi Islam tetaplah Islam. Cahayanya tetaplah cahaya yang tidak akan redup untuk selama-lamanya. Ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirin. Mereka menghendaki untuk meredupkan atau memadamkan dari cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah selalu mencukurkan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Walaupun orang-orang kafir tidak menyenanginya. Itu adalah ciri agama kita. Agama yang merupakan petunjuk, bukti yang jelas. Ya pada قد جاءكم برهان rabbikum, wa وأنزلنا ilaikum nuran مبينا. Dan sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan, yang sangat kuat, bukti yang sangat kuat dari Rabb kalian. Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang sangat terang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina." Ma kunta tadri mal kitabu wa mal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa inna la tahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau dari Muhammad ruh dari perkara agama. Perhatikan agama ini disebut sebagai ruh. Sebab dia adalah ruh kehidupan. Ya. Tanpa keislaman, seorang tidak akan memiliki ruh di dalam hidupnya. Tidak akan memiliki ruh di dalam hidupnya. Kami wahyukan kepada kita ruh dari perkara agama. Sebelumnya, kita tidak kenal apa, apa itu iman, apa itu kitab Al-Quran. Tapi kami jadikan dia sebagai cahaya, kami memberi hidayah dengan cahaya itu kepada siapa yang kami kehendaki. Dan kalau Nabi Muhammad benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Iya. Inilah agama kita. Cahaya keislaman. Yang dengan cahaya keislaman inilah manusia hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Manusia hidup dengan sebenar-benar kehidupan. Orang yang tidak mengenal cahaya keislaman, itu tidak dianggap hidup di dalam bahasa Al-Quran. Dianggap sebagai mayat, berjalan, bergerak, tapi hakikatnya mayat. Orang yang hidup, itulah yang hidup dengan keimanan, hidup dengan ilmu agama. Itulah hakikat orang yang hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tak كَانَ مَيْتًا wajah Allah لَهُ نُورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها apakah orang yang tadinya dia adalah mayat kemudian kami hidupkan dia ya. kami hidupkan dia perhatikan bahasanya dia adalah mayat kemudian dihidupkan ya, ini bukan mayat beneran kalau orang sudah meninggal tidak mungkin dia bisa hidup lagi ya. Karena dalam benturan agama kita itu orang yang sudah meninggal nggak mungkin jadi hidup lagi. Itu cuma cerita dongeng dari Indonesia saja. Kalau orang yang sudah mati, jadi hidup lagi pergi balas dendam. Ya. Terus kalau sudah keluar dari jasad, itu sudah mati, nggak mungkin jadi hidup lagi. Sudah mungkin jadi hidup lagi. Karena itu tidak ada istilah mati suri dalam bahasa Indonesia. Kalau ada orang yang kelihatannya mati, kemudian dia hidup, kita hakikatnya dia belum mati. Dan itu ada di kamus kedokteran seperti itu. Semua orang-orang yang tidak paham saja. Yang membahasakan mati sendiri. Ya. Hakikatnya kalau dia sudah meninggal, tidak mungkin bisa kembali lagi. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Wa إِلَيْهِمْ لَا la Mereka itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Tidak mungkin kembali lagi, sudah mati, sudah apa namanya, sudah keluar ruhnya dari jasadnya. Ya. Karena itu dia mayat yang saya bacakan tadi, apakah orang tadinya dia mayat kemudian kami hidupkan? Ini bukan mayat benaran, tapi mayat dari sisi makna. Iya. Maknanya dia memang bergerak berjalan, tapi dia mayat, tidak ada kehidupannya. Tidak ada cahaya di dalam hidupnya. Tidak ada hal yang dengannya dia bisa bahagia di dalam hidupnya. Kadang dia punya harta, dia punya kedudukan, dia punya anak-anak, dia punya dari perkara-perkara dunia, tapi itu sebenarnya bukan hal yang membahagiakannya. Kalaupun ada senyum di bibirnya, ya, ada keceriaan di wajahnya, itu bukan hal yang indah di dalam hatinya. Dan itu bukan hakikat dari kehidupan. Berbeda dengan umat Islam. Dan disinilah keistimewaan agamanya. Ciri dari agamanya. Ayaman kana maitan, fa'hiyainahu. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها atau orang yang tadinya dia mayat. Kemudian kami hidupkan dia. Dihidupkan dengan cahaya keimanan. Dihidupkan dengan cahaya ilmu agama. Dihidupkan dengan amalan salih. Kemudian kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Dia berjalan dukungan manusia dengan cahaya tersebut. Inilah umat Islam. Ibarat cahaya gelap. Ya. Orang yang beriman ada cahaya meneranginya. Ada cahaya Al-Quran, cahaya Sunnah, ada cahaya keislaman yang menerangi jalannya, menerangi dadanya sehingga dia betul-betul berada di dalam cahaya. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati Allah adalah wali orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya menuju kepada cahaya maka ini dari ciri agama kita keagungan dan keelokan agama harus selalu ada di dalam jiwa di dalam hati karena itu tadi saya tegaskan kalau keagungan Islam ini selalu terang benderang di dalam jiwa maka apa saja yang sering kita lihat kita saksikan dari hal-hal yang memperburuk dari nama keislaman dari hal-hal yang membuat manusia sebagian orang yang ingin membuat manusia lari dari keislaman itu tidak akan berpengaruh di dalam dirinya karena cahaya keislaman di dalam dirinya selalu terlalu kuat ya tidak menerima kegelapan apapun ya. maka penting artinya suatu hal yang sangat besar maknanya apabila seorang hamba memahami dari keagungan agamanya dan pembahasan kita tentang persaudaraan dan kebersamaan ini adalah pembahasan terkait dengan ciri pokok di dalam agama. Dari ciri keislaman. Di antara dasar pokok dari kebersamaan dan persaudaraan adalah kebersamaan di dalam keislaman dan kebersamaan sebagai umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara. Ini adalah pokok kebersamaan. Iya. Yang dipelihara di dalam agama. Yang dijaga di dalam agama. Kerangka umat Islam disebut dengan nama jamaah. Dia satu jamaah. Berkumpul, bersatu. Bersatunya mereka dibangun di atas dua asas. Yang pertama, dibangun di atas keislaman, Al-Quran dan Hadis jadi sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kedua, kebersamaan mereka karena mereka bersatu di bawah pimpinan negara. Di bawah pimpinan negara. Iya. Ini kalimat eh, merupakan ciri dakwah kita. Ciri dakwah keislaman. Iya. Dari selalu kita tegaskan di mana-mana. Karena banyak dari manusia tidak mengerti akan hal ini dikiranya kebersamaan dalam agama itu bersatu itu ya, hanya sekadar dia melihat sebagian sudut dari keindahan Islam. Ini seorang baik kepada saudaranya, dia memberi salam. Kalau saudaranya berbuat salah, dia maafkan. Saudaranya perlu, dia bantu. Sebagian dari keislaman. Ya. Sebagian orang kadang tidak memahami bahwa dia dengar bantuan kepada pemimpin itu adalah Kota dari keagamaannya, dari sebuah ibadah, dari suatu hal yang menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Eh. Karena itu, kita melihat di masa ini karena kurang akan pemahaman ini, ya. terlalu banyak orang yang bergantangan ya. menyelisihi dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghujat pemerintah di mana-mana ya. Kalau ada yang setuju akan sesuatu gampang saja melakukan peributan ya, melakukan eh, tindakan-tindakan uh, yang tidak terpuji ya walaupun dia namakan dengan nama kebebasan berpikir demokrasi dan seterusnya tapi itu bukan bagian dari keislaman kita ya. terus tadi saya lagi saya beri kata kunci bahwa keagungan Islam itu harus terang menerang di dalam hati supaya hal yang seperti ini bagi seorang hamba dianggap sebagai ujian di dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang keluar dari nilai-nilai keislaman perlu diajari Islam yang benar agar supaya mengerti bagaimana cara menjaga kebersamaan dan bagaimana persaudaraan di atas tali yang kuat di atas tali yang kuat karena persaudaraan itu tidak akan terwujud kalau ada dosa di tengah mereka ada perbuatan dosa, ada perbuatan pelanggaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mata yada Islami, fakurru kabainahuma illa bidambin ahdathahu ahaduhuma." Cuma dua orang yang saling mencintai, kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Tidak itu terjadi kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Iya. Karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Perhatikan di salah salat Rasulullah SAW dari kebiasaannya sebelum beliau takbir memimpin sholat, beliau melihat dulu ke jemaah, melihat kepada para makmum, kemudian berpesan kepada mereka, Lalu sayyin nasufufakum, semoga kalian meluruskan saf kalian. Perhatikan diperiksa safnya oleh Nabi. Ya. Dan ini di dalam apa? Di dalam sholat jemaah dalam skala kecil di masjid saya. Nabi luruskan safnya. Ya. Sehingga kalau ada maju ke depan, Nabi suruh mundur. Kalau ada maju ke depan. Ada celah, beliau berkata, lah pada furujatul di syaitan. Jangan biarkan ada celah-celah untuk syaitan masuk. Perhatikan bagaimana beliau menjaga kebersamaan. Dan kalimat yang paling penting yang saya ingatkan, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tusayyinna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum." Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Sekali tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Hati-hati kalian apa? Berselisih. Perhatikan, dari kesalahan di dalam saf, tidak meluruskan saf, dari pelanggaran yang dilakukan di dalam sholat tidak meluruskan haknya, Nabi tidak anggap mengkhawatirkan bisa membuat hati kalian berselisih, hilang dari kebersamaan, terjadi perpecahan. Ya. Bagaimana pula dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar lebih daripada itu? Ya. Melakukan keonaran, membuat aksi yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah, melayani harta, dilanggarnya kehormatan. Ini dari hal-hal yang sangat besar di dalam keislaman. Iya. Karena itu, saya lagi, Orang harus mengerti keagungan agamanya. Iya. Dan selalu saya ingatkan bahwa beragama itu harus dengan pimpinan, dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan semangat saya. Iya. Dan semangat saya apa namanya membela Islam, semangat saya ingin membela agama. Ya. Tapi semangat dia mau tahu perbuatan yang dia lakukan ini dibenarkan oleh Islam atau tidak. Jangan sampai dia menganggap diri ingin membela Islam, ternyata Islam sedang melaknat dia. Islam sedang mencela dia karena perbuatannya yang menyelisihi keislamannya. Ya. Perbuatannya yang menyelisihi keislamannya. Ada hal-hal yang tidak dibenarkan. Perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Dan sangat disayangkan banyak kejadian yang menimpa kaum muslimin di saat ini akibatnya terlalu keliru di dalam memahami atau makna dari keislaman. Seberikan ringkas misalnya. Kejadian sekarang sedang kita alami dan kita sedang bersedih di dalamnya. Iya. Bagaimana keadaan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina dari apa serangan orang-orang Yahudi melampaui batas terhadap mereka yang telah menimbulkan ribuan korban dari kaum muslimin dan itu semuanya adalah kesedihan kita. Rasa tangis kita. Iya. Dan kita semuanya bersedih akan apa yang menimpa dari saudara-saudara kita. Tapi saya ingin perlihatkan satu sudut dari sebagian umat Islam. Dia ingat dirinya membela Islam. Tapi sebenarnya tidak ada dia memberi manfaat untuk Islam dan tidak ada untuk kaum muslimin di dalamnya. Iya. Sebagian orang yang menganggap ini memerangi Yahudi. Dia hanya punya dari persenjataan diibaratkan dengan persenjataan yang dimiliki orang Yahudi seperti kembang api saja. Ketika dia melakukan serangan kepada orang Yahudi, yang meninggal satu, dua, tiga bisa dihitung pakai jari. Atau masuk melakukan bom bunuh diri kepada orang Yahudi, mungkin yang mati sembilan sepuluh, pakai dihitung pakai jari saja yang meninggal. Yahudi yang membalas berapa ratus, berapa ribu dari korban yang meninggal dari kaum muslim. Ini bukan makna orang yang menunjukkan agama. Tidak ada di dalam tuntunan agama kita pengorbanan jiwa, pengorbanan jiwa dibayar dengan sesuatu yang lebih rendah, sesuatu yang hina. Ya. Tidak ada yang dalam tuntunan agama kita seperti itu. Dan harus kita Ya. Rasulullah SAW di perjanjian Hudaybiyah, beliau waktu di perjanjian Hudaybiyah bersama beliau lebih dari seribu kaum muslimin Bersama dengan itu, beliau tidak berperang menghadapi kaum musyrikin di depannya. Bahkan beliau menandatangani, menandatangani perjanjian damai selama 10 tahun senjata senjata. Dan untuk tahun itu beliau tidak boleh masuk melakukan ibadah haji. Dan siapa dari kaum muslimin yang masuk Islam di Mekah, lari ke Medina harus dikembalikan ke Mekah. Itu diantara butir-butir perjanjian. Diterima oleh Nabi. Karena keadaannya tidak mampu فيها طيب كل الناس المسلمين waktu itu tidak berpikir para sahabat, tidak berpikir lagi dengan para sahabat. Bukankah kalau kita mati, kita mati syahid semua ya? Harus dipikirkan. Apa hal yang dengannya agama itu bisa besar? Agama itu bisa jaya dan mulia dengannya. Ya. Ini harus dipertimbangkan. Demikian pula di antara makna yang penting di sini, di dalam memahami makna kebersamaan dan ikatan kebersatuan ya. di dalam penegasan makna kalimat berjuang itu sendiri. Dan insya Allah akan jelas nanti dari uraian-uraian yang akan saya terangkan. Jadi di antara hal yang ingin saya terangkan di sini bahwa di antara pokok kebersamaan umat itu harus bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang dengan tali Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Yang ketiga, kita diperintah bersatu, bersaudara, bersama. Tapi kebersamaan di atas suatu pegangan. Ada tali yang kita pegang bersama. Ya. Ada tali yang kita pegang bersama. Itulah tali agama, tali keislaman, bihablillah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tali ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir dengan berbagai penafsiran. Ya. Ditafsirkan tali itu dengan Al-Quran. Ada yang menafsirkan bahwa bihablillah tali Allah adalah Al-Quran. Semuanya berpegang dengan Al-Quran. Al-Karim. Sebagaimana yang ditafsirkan عن ابن مسعود الضحاك السدي dan selainnya dari para ulama ahli tafsir ya. dan menafsirkan di fadlillah ditafsirkan bahwa wa'atasimu di hablillah adalah bermakna al-jamaah bermakna al-jamaah yaitu kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Karena itu kata Ibn Mas'ud di sebagian khutbahnya setelah membacakan ayat alaikum jami'an bitta'a wal jama'ah ya fa innaha hablullah alladhi amara bihi semoga kalian semua mengambil ketaatan taat kepada pemerintah dan berpegang dengan jemaah kaum muslimin karena itu adalah tali Allah yang Allah perintah dengannya ya. perhatikan itu sini ditafsirkan tali Allah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuntunan agama dan ditafsirkan tadi Allah itu adalah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara, seorang kepala negara muslim. Itulah tali Allah. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Wala tafarraqu dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Iya. Tidak boleh seorang berpecah belah di dalamnya. Nah, setelah itu setelahnya di kelanjutan ayat diingatkan nikmat bagaimana nikmat agama ini. Wadkuru nikmat Allah alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Banyaklah nikmat Allah kepada kalian. Yang mana dulunya kalian saling bermusuhan. Sebelum Islam datang, iya, mereka saling bermusuhan. Setiap kabilah merasa diri dia ingin lebih tinggi dari kabilah yang lainnya. Ya. Tapi Islam datang. Allah satukan antara hati-hati mereka. Dengan nikmat Allah, mereka berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hukmati dunan nar fa'anqadakum minha. Dulunya kalian sudah berada di jurang neraka. Iya dalam kesesatan kita meninggal masuk sudah dalam jurang neraka tapi Allah bebaskan kalian dari jurang neraka itu dengan keislaman ini dengan berpegang terhadap tali Allah ini kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadu. demikianlah Allah terangkan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat hidayah mendapat petunjuk ini jalan ini adalah jalan hidayah ini adalah jalan petunjuk seorang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala ya dia ambil dari tuntunan agama atau yang dia perintah dia laksanakan atau yang dilarang dia tinggalkan ya. apa yang Allah dan Rasulnya tegaskan dia dengar kami apa ini memang orang-orang yang berada di atas hidayah أولا الجزائر جهة الهداية الذين يتبعون الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله orang-orang yang mendengarkan ucapan kemudian dia ikuti yang terbaiknya maka mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka mereka inilah orang-orang yang Allah beri hidayah kepada mereka Iya. Maka ini adalah ayat yang sangat agung. Di antara dasar dan pokok di dalam jalan keislaman. Dasar hamba harus mengikuti jalan agama berpegang dengan tali Allah yang kuat. Berpegang dengan Al-Quran dan al sunnah Dengan jalan keislaman inilah akan terjadi persatuan. Akan terjadi kebersamaan. Akan terjadi persaudaraan di atas keislaman. Iya. Karena itu, tidak mungkin kita akan berbicara tentang usia Islamiyah, tentang kebersamaan. Ya. Kalau umat Islamia sendiri, mereka di dalam jalannya berpecah-pecah. Ya. Mereka di dalam keagamaannya memiliki berbagai aliran. Dan itu yang dibenarkan. Umat Islam harus kembali kepada satu sumber. Harus berpijak di atas satu tujuan yang sama di atas Al-Quran dan al sunnah Dengan inilah akan terjadi kebersamaan. Ya. Dengan itulah seorang akan membangun usia Islamiyah. Kebersamaan secara Islam. Ya. Terus sekali lagi, siapa yang ingin mengajak kepada persaudaraan, maka ini adalah dasar tokoh yang harus dipegang. Ya. Kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebab kebahagiaan umat. Dengan ialah mereka selamat dari segala penyimpangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada taraktukum, pada taraktukum sayaini, lan tadillu ma in tamassaktum bihima." Kitab Allah wa sunnah nabiyihi. setelah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu sifat Allah dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi wa alaihi Wasallam. Iya. Maka mari kita kembali kepada tuntunan agama ini. Kembali berpegang terhadap tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dasar kata yang harus kita terima. Kita tanamkan di dalam jiwa. Tentunya seorang itu yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tunduk dan patuh terhadapnya. Tapi dari hal yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin karena ada kesadaran, oh betul itu, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ya. Memang manfaatnya yang sangat besar. Dan kita sepakat bahwa itu adalah sumber kebahagiaan. Ya. Tapi yang menjadi masalah, dia ingin kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tapi tidak mempelajarinya. Ya. Tidak mempelajarinya. Bagaimana dia bisa kembali kalau dia tidak mempelajari? Ya. Dia ingin kembali kepada Al-Quran dan Hadis, tidak mempelajarinya. Dan kita ingin mengamalkan. Bagaimana dia mengamalkan? Tidak ada sumber ilmunya. Maka harus dipelajari Al-Quran dan hadis ini. Harus dituntut ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ini lagi antara kelemahan yang merimpa umat kita saat ini. Ya. Kecenderungan mereka adalah mempelajari dari ilmu dunia. Seakan-akan ilmu agama itu adalah sembilan saja kelompok kehidupan. Ya. Nanti kalau dia ada masalah, ada problem sedikit di rumah, atau hadir dia mungkin tidak sejuk, nah baru dia datang ke majelis taklim. Ya. Nanti kalau apa namanya ada uh, problem, baru bikin acara pengajian. Nah, ini clear. Ya. Orang Muslim dan Muslim harus tahu bahwa pokok kebaikannya adalah di dalam mempelajari ini. Pada pokok kebaikannya. Kalau dia mempelajari agama, akan baik urusan dunia sebelum akhiratnya. Akan baik untuknya. Tapi kalau dia di dalam urusan agamanya jelek, ya, akan jelek urusan dunianya, apalagi urusan akhiratnya. Dan ini adalah hal yang dipastikan. Karena itu dari nasihat yang indah Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin dunia, <clears throat> hendaknya dia pelajari agama. Dan siapa yang ingin akhirat, hendaknya dia pelajari agama. Karena dalam agama semua kebaikannya. Itulah kebahagiaan hidup dia. min bakarin صالحا من wa huwa mu'min, ala مؤمن فلنحيينه hayatan طيبه Barang siapa yang beramal saleh laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah dijamin untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah kalau dia beriman dan beramal saleh. Dan itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama. Itulah asyirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Yang selalu kita minta di setiap sholat. kematian. Kita dalam sehari paling kurang 17 kali kita mimbar. Ya. Karena kita ada kewajiban sholat lima waktu. 17 rakaat. Pada setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Apa kita minta di surah Al-Fatihah? Ihdina surat al-mustaqim. Ya Allah berilah kepada aku jalan yang lurus. Surat al-mustaqim. Apa surat al-mustaqim ini? Ya. Ini banyak tidak dihayati oleh seorang muslim dan muslimah dalam sholatnya sehingga seakan-akan sholat itu berlalu begitu saja Suratul Mustaqim diterangkan dalam kelanjutan ayat Suratul Ladina Anamta Ta'alihim. yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat terhadap mereka Orang-orang yang diberi nikmat ini diterangkan di ayat yang lain itu jalannya para nabi, para siddi, para syuhada dan orang-orang salih. Dan suratul kalau mustaqim ini yang lain gairul makbubi alaihim walabbalin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang disesatkan. Orang yang dimurkai orang Yahudi. Dia punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Orang yang disesatkan orang Nasara. Dia berilmu, eh, dia beramal, tapi tanpa ilmu. Dia beramal berbuat, tapi tidak ada dasar ilmunya. Kalau umat Islam tidak seperti itu. Ada ilmu, dia beramal. Dan tidak dia beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Itulah jalan umat Islam. Ya, dan itulah agama kita. Itulah asyarat al-mustaqim. <coughs> Maka siapa yang menghendaki kebahagiaan di dalam kehidupan ini, kelurusan jalan, ya. al-mustaqim, sebenarnya dia pijak dengan benar. Dia pelajari dari agama ini. Dia tuntut dari ilmu agama. Ya. Jangan sampai nanti di alam kubur ditanya, dia belum siap jawabannya. Ya, pertanyaan malaikat, ya, kalau di hitung-hitung sekarang, ya mungkin dia belum jawab. Kalau hitungan kita sekarang, sebab dari itu mungkin kita sudah pelajari. Dari itu kami langsung pelajari. Pertanyaan malaikat, siapa Rabbimu? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Siapa nabi nabimu? Apa ajarannya? Ini pertanyaan. Mungkin sore eh, gampang itu saya jawab. Tapi lihat di alam kubur. Nabi saw. sebutkan ada orang yang ditanya. Dia berkata apa? Ha ha la adil. Sami'tu an-nasa yaquluna an faqultu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut-ikut mengucapkan tidak bermanfaat pengetahuannya yang dia ketahui cuma ikut-ikutan saya Ya, dia lampunya. Tidak bermanfaat. Karena ilmu itu bukan hanya hal yang kita tumbuh di atasnya ada istiadat kebiasaan kita lihat orang tua kita kita juga ikut seperti itu tapi ilmu adalah sesuatu yang kita pelajari berkata di dalam hati berbuat dengan amalan ya. bukan dikatakan ilmu karena itu penting belajar. Dan sangat penting umat Islam kembali kepada agamanya. Iya. dari ini asas kebersamaan. Asas jalan agama berpegang dengan tali Allah. Berpegang dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dua golongan. Dia mempelajari dan mengajarkan. Dan disebut oleh Nabi sebaik-baik kalian. Karena tidak ada lagi yang lebih baik dari kalian. Ya. Mencari manusia dengan berbagai pekerjaannya, berbagai pengetahuannya, berbagai pendidikannya di atas muka bumi yang paling baik yang mana Nabi berkata sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu yang paling baiknya. Itu yang paling baiknya. Waktu yang diukur adalah keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi ada at-taqwa. Sungguh yang paling mulia yang antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa di antara kalian. Karena itu manusia kalau dia sudah masuk ke rumah aslinya ya ya tahu semua ya rumah asli kita ya. dia sudah masuk ke rumah aslinya di dunia yaitu hanya sebuah lahat yang digali jadi dikubur di dalamnya semua sama kedudukannya tidak ada perbedaannya antara raja dan si rakyat antara pemimpin dan yang dipimpin yang besar maupun yang kecil yang kaya dan si semuanya akan menghuni sebuah lahat yang sempit dan disitulah dia akan diuji dan yang membelakan kedudukannya di alam kubur dan di akhirat adalah keimanan dan amalan terus dari dunia. Iya. Dan yang hendaknya kita persiapkan dan harus dijaga oleh setiap umat diperhatikan. Karena itu dari asas kebersamaan adalah berpegang sesuai dengan tadi Allah, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau tafarratu Kelanjutan ayat dikatakan dan jangan kalian bercerai-berai, berpisah belah. Karena berpisah belah ini bukan dari akhlak umat Islam. Iya. Itu akhlaknya kaum musyrikin. Allah firman di ayat yang lain, "Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Ini perpecahan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Nabi ya, untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah. Allah berfirman, Inna ladzina farraqu dinahum wa kamu fi'a nastamilukum fi syai. Sehingga orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Engkau Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka sama sekali. Tidak terhitung dari mereka sama sekali. Ya. Maka perpecahan ini adalah hal yang dicela di dalam agama. Ya. Dicela di dalam agama. Di dalam sebuah hadis yang kuat dari beberapa jalannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istaraqat al-Yahud ala 71 firqah, وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة Orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. dan umat tinggi kata Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Kemudian Nabi bersabda semuanya di dalam neraka. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ya. Apa artinya semuanya dalam neraka? Dipastikan masuk dalam neraka. Ya, bukan itu maknanya. Tapi semuanya diancam masuk dalam neraka. Karena Nabi berkata, umat kita terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan masih disebut umatnya ya. dari sisi lingkaran keislaman belum keluar dari lingkaran keislaman tapi karena dia berpecah di dalamnya melanggar diancam dengan merata semuanya kecuali satu golongan siapa satu golongan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dia jamaah dia adalah al jamaah dalam riwayat yang lain diterangkan siapa al jamaah bahwa hum ala misli ma ana alaihi al wa ashabi. Mereka adalah siapa yang berada di atas tuntunan yang saya dan para sahabat sahabatku berada di atasnya. Jadi jalan yang lurus. Dasar kita berpegang. Ya. Bahwa kita harus berpegang dengan jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itulah yang menjadi barometer jalan yang lurus. Kerangka Allah firman kepada kaum musyrikin. Ya, Ain amanu bimithli ma amantum kata di sana. Kalau mereka kaum musyrikin itu beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat hidayah.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 Nah, ini ayat dari ayat yang sangat menegaskan wajibnya seorang itu bersatu di atas agama, bersaudara di atas agama. Nah, boleh dia menyimpang sendirian. Ya. Bikin jalan sendiri. Bikin kehidupan sendiri, berbeda dengan kaum muslimin secara umum. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, karena itu, ya, orang-orang yang sering bikin aneh-aneh, itu tidak dibenarkan dalam agama. Masa orang belum lebaran dia sudah lebaran dunia. Dan lucunya, lebarannya bukan dengan melihat hilal, ya, tapi lihat gejala alam, pasang surut air laut. Ya. Nah, orang yang aneh seperti ini, ini keluar dari jalan yang lurus, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dari mana dia membuat jalan baru? Tidak pernah ada dalam sejarah umat Islam sudah 14 abad dari masa Nabi itu hingga hari ini. Ada yang seperti itu adanya. Ya. Ini keluar dari jalan agama namanya. Berhaja kepada Rasul, karena Rasulullah SAW tetapkan masih keluar Madinah dengan cara lihat silam. Kata beliau, Sini li'iyatihi wa asini li'iyatihi. Berbukalah karena berkuasalah karena lihat silam dan berbukalah karena lihat silam. Itu tentunya agama. Jadi kalau dia keluar dari jalan ini, dia keluar dari tuntunan ini, berarti dia berhakat pada Rasul. rasa rasa dia mu'minin dan dia mengikuti selain jalan kaum mu'minin. Ini yang kedua yang diancam. Ya. Tidak mengikuti jalan kaum mu'minin. menyimpang sendiri keluar dari umat Islam. Dan ini dia tidak dibenarkan. Ya, ini dia golongan Berhakat pada Rasul, tidak mengikuti jalan kaum mu'minin. Apa ancamannya? Mengambil matanya, Kami akan biarkan dia semakin larut di dalam kesesatannya. Wa jahannam wa sa'at masyirah. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dia telah sejelas jelas tempat kembali. Sebab kesesatan ini, ma'udzubillah, bahaya. Orang kalau sudah jatuh dalam pintu kesesatan, dia kesandian di dalam kesesatannya jatuh dalam satu kesesatan dibukakan dari kesesatan yang lain, kesesatan yang lain, kesesatan yang lain. Ya. Sehingga dia cinta kepada kesesatan tersebut. Ya. Karena itu, kenapa penting berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan agama, harus digigit kuat-kuat. Ya. Karena memang itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. الله سبحانه وتعالى بالقربة فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشفى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى برسياك يوم يسيتي فتنجئك maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah. Kalau berpegang dengan agama tidak akan menyimpang dan apa? tidak akan sengsara, lalu bahagia dalam hidupnya. Atau sebaliknya, waman a'arada an dzikri, siapa yang berpaling dari dzikri, dari Al-Qur'an, dari hadis, dari jalan agamanya, fa inna lahu ma'isyatan bangsa. Maka untuknya kehidupan yang sempit. Sempit dalam hidupnya, banyak kesusahannya, banyak kesedihannya, banyak musibahnya. Ya. Dan sebagian ulama menafsirkan sempit, kehidupan yang sempit, disempitkan kuburnya. Sehingga sebagian orang dikubur, disempit, kuburnya menjadi himpitan untuknya, sehingga tercerebrai tulang belulangnya waliyahadillah. Wanakhiruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bertanya Allah kenapa saya dibangkitkan buta. Padahal saya dulu di dunia melihat. Maka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat tadi. ayat ayat itu, tapi engkau dia. Maka pada hari ini kami juga melupakan engkau. Ya. Nah, kalau dia buta di dunia ini dari petunjuk agama, ingat dia buta dari petunjuk agama itu banyak bentuknya. Ya. Ada orang yang dia lihat tuntunan di depannya, dia tidak mau terima. Ini buta dari agama namanya. Ini yang paling jelas dia Banyak orang tahu jalan agama. Ya. Dia tahu di mana tempat belajar. Dia, dia tahu di mana tempat mengambil ilmu agama. Tapi dia sendiri tidak mau belajar. Malah lebih sibuk dengan urusan dunianya. Maka ini juga bisa dianggap bertanding dari jalan petunjuk. Mungkin dia akan masuk di dalam konsekuensi ayat. Allah firman di ayat yang lain, وَمَنْ man kana fi Fahiya fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Dari ayat yang lain, Allah berfirman, "Qad ja'akum basairun min rabbikum." Faman abasara falinafsihi wa man amiya fa'alaiha. Telah datang kepada kalian bukti-bukti nyata dari Rabb kalian. Siapa yang melihat kebenaran, mengambil dan mengikutinya, kebaikannya untuk dia sendiri. Dan siapa yang buta darinya, maka dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Iya. Karena itu tidak layak seorang muslim dan muslimah diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah dari waktu luar Ada dari orang-orang yang berilmu bisa mengajarinya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dia malas di dalam layak. malas dalam menuntut ilmu. Itu bentuk dari keberkalian. Ya. Sedikit mungkin banyak ada bentuk dari dia dan dikhawatirkan dia masuk terkena di dalam ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Karena itu sekali lagi berkejalan dengan tali Allah di jalan keselamatan. Keluar darinya ini menyebabkan orang hamba semakin jauh dan jauh dari tuntunan agama. Iya. Jadi ini adalah dasar pertama yang ingin saya terangkan dan persaudaraan, kebersamaan adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Iya. Dan dia antara dasar kebersamaan dan merupakan sumber persaudaraan adalah kaum muslimin bersepakat berkumpul di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara yang muslim Iya. Di bawah pimpinan seorang pimpinan negara yang muslim. Pimpinan negara adalah siapa yang menguasai seluruh umat di dalam negara. Karena itu ukuran pimpinan negara kata Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Ukuran pimpinan negara kata Imam Ahmad, kalau kamu masuk ke negeri itu, kamu tanya kepada penduduk negeri, siapa pimpinanmu, semuanya menunjuk ke sana, ah, itulah pimpinan negara namanya. Iya, itulah pimpinan negara. Sama seperti kita di Indonesia ini, kalau kita berada di negeri ini, ditanya siapa presiden, semuanya menunjuk kepada satu orang saja. Tidak ada angka dua. Iya. Cuma satu saja. Nah, itu yang disebut siapa? Pimpinan negara. Iya. Dan pemimpin di dalam agama itu ditetapkan dengan tiga hal. Yang pertama dipilih oleh ahli syura, dipilih oleh orang yang berwenang dan memiliki kedudukan dan dipercayai di tengah umat. Itu ahli syura. Karena itu Abu Bakar Siddiq beliau menjadi khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengganti Nabi setelah Nabi meninggal itu hanya dipilih oleh para sahabat yang berkumpul di bawah sakifah sekelompok sahabat saja. Tidak seluruh sahabat datang. Ya. Kemudian apa? Mengutuskan Abu Bakar sebagai khalifah. Hanya mereka ini, orang-orang pilihan yang dibawa Satifah ini yang memilih Abu Bakar. Demikian pula Utsman bin Affan. Beliau terpilih karena Umar bin Khattab telah mewasiatkan khilafah ada berada pada salah satu dari enam orang. Enam orang ini yang menentukan Kemudian terpilihlah siapa? Utsman bin Affan. Jadi cara yang pertama di dalam agama kita. Dan cara yang kedua, ya, biasa sebagai pemimpin adalah dengan walayatul ahad, pelimpahan kekuasaan. Pemimpin sebelumnya melimpahkan kekuasaan kepada siapa yang datang setelahnya. Sebagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah, karena Abu Bakar melimpahkan kekuasaan kepada Umar. Beliau telah berkata, dan telah mengambil perjanjian kepada umat Islam bahwa khalifah setelahku adalah Umar Ibn Al-Khattab. Bagi Abu Bakar meninggal, tidak ada yang mengganggu dia. Umar menjadi khalifah, semua sahabat sepakat membeat Umar Ibn Al-Khattab. Ini dua cara di dalam Islam menentukan pemimpin. Cara yang ketiga, ini di kondisi kalau terjadi kegentingan. Ya. Ada yang melanggar misalnya, dia melakukan kudeta. Ya. Kemudian memimpin. Dengan kekeliruan yang dia lakukan, dia berhasil memimpin. Tidak terlanjur jadi pemimpin, maka di kondisi ini seseorang tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Harus diakui kepemimpinan tersebut untuk menjaga darah kaum muslimin dan menjaga kebersamaan di tengah umat Islam. Iya. Untuk menjaga kebersamaan di tengah umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda beliau dalam hadis Irbad Ibn Sariyah kata beliau kata Irbad Ibn Sariyah wa'adana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau'idatan balighah وجلت منها القلوب وبرست منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا فقال بن سارية رسول الله صلى الله عليه وسلم berwasiat kepada kami dengan wasiat yang sangat mendalam. Eh, membuat hati itu bergetar. Air mata berlinang. Air mata berlinang. Inilah para sahabat Nabi ya. Dari keimanan mereka dan keilmuan mereka. Kalau dikasih wasiat, bergetar hatinya. Berlinang air matanya. Eh. Mereka mengambil wasiat tersebut, nasihat tersebut. Beda dengan kita. Ya, banyak dari muslim Islam di belakang ini kalau dibacakan ayat Al-Quran, ya. Tanya, itu apa yang kamu baca tadi? Oh, ayat Al-Quran, surah apa? Disebutkan surahnya, dia tanya lagi, apa maknanya? Diterangkan maknanya, dia tanya lagi, kenapa bisa begitu? Ya. Tidak ada makna tunduk dan mendengar. Ya. Bertanya, mempertentangkan, mempermasalahkan, dan ini bukan ciri umat Islam. Ciri umat Islam mendengar dan taat terhadap kandungan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika mendengar nasihat itu, para sahabat minta wasiat. Ya Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Usikum bi Allah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'ah dan mendengar dan taat kepada pemimpin in ta'ammar alaikum عبد حبشي walaupun telah berkuasa terhadap kalian seorang budak Habsi orang budak Habsi dia budak ya salah, salah satu syarat pemimpin dia itu orang merdeka bukan budak ya. jelas ya kemudian pemimpin itu kata Nabi al aimatu min Quraish pemimpin dari Quraish dan ini dia budak dari Habasa bukan orang Quraish tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah terlanjur berkuasa, Nabi suruh apa? Suruh dengar dan taat kepadanya. Walaupun dia adalah seorang budak hadas. Ya. Sebab yang menjadi ukuran, dia sudah menjadi pemimpin. Sudah berkuasa. Ya. Maka bukan dari akal sehat. Orang yang mengajak untuk kudeta terhadap pemerintah. Sebab itu akan mengakibatkan pertumpahan darah. Bahkan mengakibatkan apa? Kekacauan. Ya. Mengakibatkan kekacauan. Dan ini dasar penting di dalam kebersamaan. Ya. Dan ini harus dijaga di dalam usia. Dan pemimpin itu tidak mesti dia menjadi malaikat. Ya. Sebagian orang menyangka bahwa pemimpin itu harus malaikat. Tidak boleh dia berbuat salah. Iya. Tidak boleh ada dosanya. Dan sebagai orang mensyaratkan pemimpin harus adil. Dan ini semuanya pemahaman klinis. Pemimpin, sepanjang dia sudah menjadi penguasa, pemimpin dan masih satu seorang muslim, Nabi perintah untuk dengar bantah. Kata dia di dalam hadis riwayat muslim, Isma wa'atu lil amir. Wa diri badah ruka. Wa uti luka. Dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, Iya. Disuruh mendengar dan taat. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini ciri kebersamaan. Ya. Ciri kebersamaan. Kalau kepemimpinan diganggu juga, itulah petaka untuk umat. Malah petaka untuk umat. Ya. Karena itu kata sebagian ulama yang bijaksana, 60 tahun dengan pemimpin yang baik itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Iya. Lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Setiap satu hari tanpa pemimpin itu namanya hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Iya. Yang luas, yang besar memakan yang kecil. Hukum rimba yang berjalan. Dan kita di Indonesia sudah pernah merasakannya. Pemimpinnya masih ada. Cuma lagi digoyah. Iya. Dengan istilah reformasi. Iya bisa diingat betapa banyak nyawa yang melayang harta benda yang hangus dan berantakan kehormatan yang dilanggar gara-gara mengikuti pikiran sebagian orang itu pikiran sebagian orang yang tidak benar jalan pemikirannya reformasi ini adalah hal yang tidak benar kalau dianggap pemimpinnya zalim maka yang paling pertama dia benahi untuk memperbaiki pemimpin yang Bali ini adalah dirinya sendiri. Karena orang Bali bisa berkuasa, itu artinya dia keluar dari orang yang Bali juga. Maksud kalian ini adalah orang-orang Bali yang harus memperbaiki diri. Kalau kalian adalah, kalau kalian orang-orang salih, orang yang baik, akan keluar dari kalian orang-orang yang salih pula menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Karena itu dari kesalahan yang besar, ya, di tengah masyarakat ini, Ya, kalau ada masalah di dalam negeri, ada krisis ekonomi, ada kejadian begini dan begitu, ya bahkan ada musibah alam pun, yang disalahkan adalah presiden. Yang disalahkan adalah si ini dan si itu. baru pemimpinnya. Tidak pernah dia melihat kepada dirinya. Tidak pernah dia tanding hitamkan dirinya sendiri. Selalu mencari ada tanding hitam pada orang lain. Dan nah, ini kekeliruan yang sangat besar. Karena Allah firman di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim mengisi menjadi pemimpin zalim yang lainnya karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Perhatikan bahasa ayat. Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri apa? Ya, kan? Merubah keadaannya. Tidak dikatakan sampai pemimpin merubah keadaannya, tidak. Tapi dia sendiri yang merubah keadaannya. Kalau ada perubahan dari dia sendiri, maka akan terjadi perubahan kalangan lainnya. Ya, dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memulai agama ini sehingga kita mendapatkan kebaikan dengan agama ini dengan dakwah satu persatu. Dia perbaiki jiwa manusia. Dia hidupkan roh-roh manusia itu. Iya. Dia hidupkan dari jiwa manusia. Dengan sendirinya dari Mekah beliau berdakwah 10 tahun. Masuk ke Medina dengan sendirinya tegak negeri Islam di Medina. Itu buah dari dakwah, baru benar jalan dakwah itu. Iya. Baru benar cara mengadakan perbaikan. Kalau ingin mencari kepemimpinan, ingin apa namanya menegakkan suatu khilafah, menegakkan suatu kekuasaan Islami, maka caranya seperti itu. Bukan dengan cara melakukan kudeta, ya. bukan pula dengan cara ikut ribut-ribut di panggung politik, bukan itu caranya. Ya. Dan orang yang mengenal sunnah, itu tidak perlu dikhawatirkan. Orang-orang yang berdakwah kepada Al-Quran dan sunnah tidak perlu dikhawatirkan. Mereka bukan orang yang tertarik ambisi dengan kekuasaan tidak ada ambisi dengan kursi-kursi. Sebab ilmu agama itu lebih besar daripada kekuasaan. Kekuatan dari ilmu agama itu lebih kuat dari bala tentara. Ya. Karena itu bagi mereka, kehidupan dengan ilmu agama itu lebih baik. Dan dengan ilmu agama itulah umat akan menjadi baik. Dan manfaatnya jelas. Untuk dia dan untuk umat di dunia dan di akhirat. Manfaatnya jelas. Ya. Adapun sebagian manusia yang kadang mengorbankan dirinya. Nah, ini cara perbaikan. Kita lihat fenomena seperti ini. Ya. Kalau kita tidak masuk ke parlemen, semuanya nanti akan menjadi orang Syiah, semuanya nanti akan menjadi orang sekuler. Masuklah ke parlemen orang-orang ini. Apa yang terjadi setelah masuk ke parlemen? Sebagiannya sudah menjadi ketua MPR, menjadi ini. Akhirnya larut bersama orang-orang yang larut. Hilang sudah agamanya. Hilang sudah ada dari agamanya. Ya. Harusnya dia berkaitan minuman keras, dibubuk, di, di, dilarang dari pabrik-pabrik minuman keras. Ya. Berubah sudah tambahannya, yaitu masalah bisa diatur, yaitu gampang. Ya. Bagian orang lagi yang berbicara tentang jilbab, apalah arti sebuah kain dipermasalahkan. Perhatikan dari orang-orang yang mengaku punya dari ilmu agama masuk dalam hal yang seperti ini akan menjadi rusak dengan hal itu. Karena itu, seorang hendaknya berpegang di Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah sumber kita bersatu. Dia bagaimana orang bisa menegakkan agama. Menegakkan agama. Iya. Jadi itu dasar yang kedua yang saya terangkan. Ya. Bahwa kebersamaan harus dibawa harus dibangun di atas kebersamaan agama Al-Quran dan Sunnah juga kaum muslimin secara umum bersatu dipimpin oleh pimpinan negara dan itulah makna al-jamaah makna al-jamaah ya. jadi mungkin saya ingin tegaskan lebih dalam di sini sebagai sebuah kaidah bahwa kata jamaah di dalam pengertian Al-Quran dan Hadis atau di dalam penggunaan hadis-hadis Rasulullah kalau digunakan kata jamaah al-jamaah itu maknanya hanya satu dari dia apakah dia bermakna berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah yang petunjuk Nabi dan para sahabat atau al-jamaah bermakna kaum muslimin dibangun dipimpin oleh pimpinan negara. Itu makna al-jamaah. Iya. Terus sekarang ini yang lagi ramai dibahas tentang ISIS. ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Ya. Seorang mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Ya. Dan menjadi musuh dimiliki ada orang-orang yang menyambutnya ya. sudah ada di Solo sebagian orang rame-rame yang doa ikut ke sana banyak orang tidak mengerti apa makna dari keislaman itu tidak paham tentang apa makna dari Islam, apa makna dari jemaah, apa makna dari imamah, apa makna dari bayat. Ya. Ini semua istilah-istilah syar'i. Iya. Tidak benar seorang di dalam tinggal di negeri Indonesia dipimpin oleh seorang pimpinan negara. Ada orang yang menyerukan dirinya sebagai pimpinan, lalu dia ikut ke sana. Ini dia ikut makna jemaah yang mana? Dari dua jemaah yang kita sebutkan tadi. Kalau dia dikatakan di atas Al-Quran dan Sunnah, apa dari Al-Quran dan Sunnah yang diserukan oleh orang-orang itu? Melakukan peperangan di Irak. Peperangan dia lakukan di tengah umat Islam. Ketika membuat keonaran yang menjadi korban bukan orang yang berperang, orang-orang yang tadinya tidak mau ikut ikutan itu jadi korban. Iya. Apakah ini dari agama? Iya. Kalau dikatakan dia adalah pimpinan negara, mana negaranya? Mana negaranya? Mana wilayah kekuasaannya? Mana wilayah kekuasaannya? Iya. itu jihad, dengan bentuk jihad menyerang, itu tidak disyariatkan kecuali setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Di Mekah, Rasulullah tidak ada kekuasaan di Mekah, tidak ada wilayah. Di Mekah tidak disuruh berjihad dengan tangan. Bahkan dilarang berjihad dengan tangan di Mekah. Ada ayatnya dalam Al-Quran, larangannya. Allah berfirman, Alam tara ilan ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kalian lihat kepada orang, yaitu Nabi dan para sahabatnya, yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian. Jangan berjihad dengan tangan. Tapi yang kalian lakukan tegakkan salat dan keluarkan zakat. Jihad dengan cara yang lain. Yaitu jihad yang besar dengan dakwah, mengajak manusia. Iya. Karena jihad banyak bentuknya. Tapi setelah beliau tindak ke baru ayat-ayat terkait dengan perintah jihad secara fisik turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermula dari memerangi orang yang membalimi mereka, kemudian bertingkat lagi memerangi kaum kafir di sekitarnya, kemudian turun lagi perintah memerangi orang kafir secara umum, bertahap turunnya. Ini orang-orang ya, tidak paham akan keislaman yang benar, hanya menyuruhkan jihad saja dengan cara yang seperti itu, menambah wajah umat Islam, menyebabkan sejumlah kaum muslimin yang harusnya mereka sudah aman, tidak lagi terjadi keributan, menjadi semakin ribut di tengah mereka. Kalau mereka benar ingin membela diri, perang orang-orang kafirnya, jangan libatkan dari umat Islam. Perang ya, di sini sana, jangan di tengah kota yang mengakibatkan ya, umat Islam yang lain menjadi apa? Menjadi korban. Ya. Ini dari dasar dasar dalam keislaman yang harus dipahami. Karena sekali lagi saya lagi bahwa keislaman ini cahaya yang indah. Keindahannya harus selalu bersinar di dalam hati. Sehingga kejadian apapun yang terjadi, mudah seorang itu melihat. Ini benar atau tidak? Ya. Ini adalah hal yang baik atau salah? Ya. Hal yang baik atau salah? Karena itu saya tidak diterima adanya perbuatan-perbuatan dari sebagian umat Islam yang mendukung seruan-seruan jihad seperti ini. Baik. Jadi setelah kita paham di antara dua dasar pokok di dalam membina persaudaraan dan kebersamaan, di sini saya perlu menjelaskan bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di atas keimanan, persaudaraan di atas keimanan, itu adalah suatu hal yang bernilai dan sangat berharga di dalam agama kita. Iya. Itu adalah ciri keimanan yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, mereka bersaudara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Laki-laki dan perempuan yang beriman, sebagian dari mereka adalah wali terhadap sebagian yang lainnya. Sebagian dari mereka menyayangi sebagian yang lainnya. Iya menyayangi sebagian yang lainnya. Maka perhatikan dalam dua ayat ini disebut dengan ciri keimanan. Ya. Disebut sebagai ciri keimanan. Karena inilah yang merupakan dasar keimanannya. Ya. Dia punya nilai persaudaraan karena anggap itu adalah bagian dari keimanan. Begitu dia cinta kebaikan untuk saudaranya karena ada keimanan yang kuat di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk saudaranya iya kemudian dari kebaikan persaudaraan di atas keimanan ini dari ukhuwah Islamiyah iya persaudaraan ini akan membangun kebersamaan di dalam menciptakan kebaikan dan di dalam menciptakan hal-hal yang dengannya manusia sejahtera di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu dari dasar-dasar keislaman diatur aturan-aturan yang mengikat kebersamaan yang mengikat kebersamaan ada umat Islam diatur sebagai umat semuanya harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain ada umat Islam diatur dalam sebuah negara, dipimpin oleh pimpinan negara. Disyariatkan untuk mereka sholat di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Kenapa disyariatkan di hari Id? Supaya mereka bersatu di dalamnya ya, tanpa dari persaudaraan dan kebersamaan mereka di dua hari itu tersebut. Ya. itu tadi saya serius menyinggung orang-orang yang itu sebelumnya ya, keluar dari kesempatan kaum muslimin sebab ini mengganggu kebersamaan. Adalah mengganggu kebersamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sawmu wa yasumun, wal fitru wa yuftirun, wal adha wa yadhhun." Tapi Nabi SAW bersabda, hari berpuasa itu adalah hari yang mereka semua manusia berpuasa. Dan hari berbuka itu adalah hari yang manusia semua berbuka. Dan hari Idul Adha adalah hari yang manusia semua berkurban. Ingat, diukur kepada kesemuanya, Keseluruhannya. Bukan kepada orang per orang. Karena itu kalau saya misalnya punya pendapat, eh, saya pergi tanggal 29, Ramadan saya lihat hilal, eh saya lihat ada hilal. Saya lapor ke pemerintah, saya lihat hilal. Pemerintah berkata tidak, saya tidak terima apa yang kamu lihat. Kami tetapkan Ramadan bukan besok, tapi lusa. Maka kewajiban saya, apa yang saya lihat, itu saya amalkan pada diri saya sendiri. Tidak bisa saya terang-terangkan. Besoknya pun kalau saya berbuka, saya tidak bilang kepada orang, saya berbuka. Saya diam-diam saja. Sebab saya nggak boleh memiliki kebersamaan. Sebab manusia kan lebaran nggak kan? Ya. Di hari di, di, di hari ini saja, di hari akan datang. Dari ciri menjaga kebersamaan. ya. Menjaga kebersamaan. Dan kadang sebagai sahabat Rasulullah SAW mengetahui sudah sebagian hadis. Iya. Perhatikan dari adab sebagian sahabat di masalah tayamum. Dia berkata kepada Umar, ya, Wahai orang Mukminin, bukankah kita dulu pernah bersama? Kemudian terjadi kejadian tayamum ini, terjadi dan begini dan begitu. Kata Umar, saya tidak ingat. Saya tidak ingat. Maka sahabat yang merasa mendengar hadis dari Nabi ini, apa dia berkata? Wahai orang Mukminin, kalau kamu perintah saya tidak menceritakan hadis ini, saya tidak akan ceritakan. Ya. Kata Umar tidak, silakan kamu cerita tentang ini cerita. Saya perhatikan, cara mereka menjaga kebersamaan. Ya. Umar sebagai pimpinan negara punya hak di dalam hal tersebut. Ya. Karena itu datang dalam hadis yang mana ya, lai alim atau la eh, eh, ya'mur illa amir atau ma'mur. Tidak ada yang boleh mengajar atau tidak ada yang boleh memberi fatwa kecuali seorang amir pemimpin atau yang diperintah oleh pemimpin. Diperintah oleh pemimpin. Karena itu dari situ di dalam situ Islam, ya, walaupun kita di Indonesia tidak diterapkan oleh pemerintah, ya, yang mengatur khutbah Jumat di suatu masjid ada khutbah atau tidak, itu pemimpin yang mengatur. Ini masjid ada khutbah, boleh dilakukan khutbah Jumat. Ini masjid tidak boleh dilakukan khutbah Jumat, sholat berjamaah saja. Ya. Itu yang mengaturnya pemerintah. Suatu urusan khutbah, ini bimbar kaum muslimin tempat berkumpulnya umat. Pemerintah yang punya wewenang untuk menentukan ini ada khidmat atau tidak. Iya. Ada khidmat atau tidak. Karena itu di negeri-negeri yang diterapkan hukum Islam seperti ini, kondisi negerinya lebih stabil. Iya. Kondisi negerinya lebih stabil. Iya. Biasanya ada kejadian orang-orang yang berkhidmat ini mereka tahu apa yang mereka harus sampaikan kepada manusia. Ya, berbeda dengan keadaan kita di negeri kita. Kalau terjadi kejadian, dari ya mimbar Jumat ini, seakan-akan jadi tempat pelampiasan. Ya. Ada yang mencela inilah, sampai saya pernah sekali eh, hadir di sebagian masjid besar di Makassar sini. Ya. Waktu itu baru saja terjadi tsunami di sebagian wilayah di Jawa Barat sana. Tapi dia berbicara tentang tsunami kesedihan ujung-ujungnya ya ini gara-gara kehidupan gara-gara berkadean sembarang disebut ya. jadi ketika sudah terjadi musibah ya. carikan tuntutan kepada orang lain ya. Lantianannya di mimbar Jumat ya. bagaimana tidak terjadi kesalahan di tengah manusia ya. harus diatur ya. dari kebersamaan itu di atas kendala syariat dilihat dasar ya. yang menguatkannya Roda persaudaraan Islam ini dari kebaikannya itu akan membangun bersama. Kemudian ada syariat salat berjamaah. Ya. Syariat salat berjamaah. Nah itu lagi-lagi sholatnya harus di masjid. Nah ini dari kewajiban yang banyak dilalaikan. Banyak orang biasanya kalau salat berjamaah ini hukumnya sunnah saja. Ya. Yang tidak tahu laki-laki bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib di masjid. Dan bagaimana dia tidak sholat di masjid berjamaah kecuali kalau ada udur dia musafir atau dia sakit atau ada udur namanya ya. bayangkan satu wajibnya seorang buta datang ke masjid Ibn Maksud datang kepada Nabi Ya Rasulullah saya buta ya mana dari hadis itu ya saya buta tidak ada menuntun saya ke masjid rumah saya jauh di sini kota antara rumah saya dan masjid ada hutan takut binatang buah lima alasannya, ya. lima لا mungkin kalau sekarang ini orang bapak atau ini kelab di rumah saja Nabi ya. tanya kepadanya, kamu dengar adan bapak Ibnu Maksum, iya saya dengar adan. Kalau begitu, kamu jawab panggilan adan. Kamu jawab panggilan adan. Sebagian orang masjid di samping rumahnya. Ya, speaker masjid mengarah ke rumahnya adan Ya. Tapi masalahnya dia teman-teman saya di rumah. Ya. Ini adalah hal yang harus diperbaiki di tengah umat. Ya. Dari hal yang penting dalam kebersamaan, dijaga hal-hal yang seperti ini. Dijaga hal-hal yang seperti ini. Di dalam syariat Islam, tidak boleh ada yang menentukan harga di pasar. Kecuali kalau ada kebiasaan dipandang boleh oleh pemerintah. Ya. Karena itu tidak ada yang boleh menetapkan harga ini, harga barang ini harus sekian, harus sekian. Itu monopoli namanya. Dan ini menyebabkan banyaknya terjadi kekacauan di pasar itu. Iya. Demikian pula di dalam menjaga kebersamaan. Ketika seorang masuk ke dalam masjid, tidak boleh dia membawa benda-benda tajam. Iya. Membawa benda-benda tajam. Iya. Terlalu mengganggu orang yang ada dalam masjid. Iya. Sampai dia punya besi saja, besi walaupun tidak tajam, jariskan kepada saudaranya, dia sudah tunjuk pakai besi, itu sudah dilaknat oleh malaikat sampai dia turunkan besi. Ya, bagaimana Islam menjaga ya, keamanan dan kebersamaan. Ya. adalah hal-hal yang sangat indah dijaga oleh Islam. Kemudian dari manfaat usia Islamiyah ini, jalan usia Islamiyah itu akan memunculkan di dalam jiwa setiap muslim dan muslimah perasaan bahwa diri mereka adalah satu jasad satu bagian di dalam hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda maka "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun fada'alatu sa'ir sairul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai. Saya menyayangi dan kasih mengasihi bagikan satu jasad. Kalau sebagian dari jasad itu sakit, maka anggota yang lainnya dari jasad merasakannya. Apakah dia panas, demam, atau tidak bisa tidur? Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari, al muminu lil-mu'min kal-bunyan." يسد بعضه بعضا Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah bangunan. Sebagian dari bangunan itu menguatkan sebagian yang lainnya. Ya. Kemudian dari manfaat uhuwa Islamnya ini. Ya. Setelah kita dengar ya, di awal pembahasan tersebut bahwa dia adalah nikmat Allah yang sangat besar yang harus kita ingat. Ya. Nikmat sangat besar persaudaraan keislaman ini. dan persaudaraan ini, walaupun dibayar dunia dan dunia dengan seisinya, tidak akan muncul persaudaraan itu. Kecuali kalau Allah menghendakinya. Dan itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa alla tadina qulubikum wa وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله يؤلف بينهم ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله يؤلف بينهم dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan antara hati-hati mereka. Abdul Qadir Nabi Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di buka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka tidak akan bersatu mereka. Tapi Allah yang menyatukannya. Itulah nikmat yang sangat besar. Ya. Kemudian dari manfaat persaudaraan keislaman ini, itu adalah jalan seorang dicintai oleh Allah. Semua dari kita ingin masuk ke dalam predikat hamba yang dicintai oleh Allah. Ya. Sebab dia masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hanyalah siapa yang dicintai oleh Allah. Dan orang yang menjaga ikhwanya, persaudaraannya, ini adalah jalan yang dengannya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang lelaki dia berjalan dari sebuah kampung ke kampung yang lainnya. Ini melindungi saudaranya. Iya. Maka Allah utus kepadanya seorang malaikat di tengah jalan. Maka malaikat ini bertanya kepada orang ini, kamu hendak kemana? Ya. Maka orang ini berkata, saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Perhatikan bahasa saya, saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Disebut saudaranya. Ya. Ini bahasa indah yang hendaknya dikembangkan di kalangan kaum muslimin saudara itu dipanggil dengan nama yang paling dia suka dia dengar ya. kalau tidak tahu namanya panggil ya aku wahai saudaraku ya. kalau kita disuruh lapas yang teman sekali ya. misalnya disebut dengan keluarga atau dengan panggilan yang dia senang hal tersebut dan ini dari apa? dari bentuk persaudaraan nah, maka orang yang berkata saya mengunjungi saudaraku di kampung sana maka mari kepada kepadanya. Apakah kamu ada, apakah saudara yang di kampung itu pernah memberi kami sesuatu nikmat yang kamu harus selalu membalasnya, selalu kamu ingat? Ya kata orang ini tidak ada. Ya. Tidak ada. Saya kesana tidak ada niat lain kecuali mengunjunginya karena saya cinta kepadanya, karena Allah. Ayah kan? Cinta karena Allah. Maka malaikat ini berkata, sungguhnya itu utusan Allah kepada engkau. Bahwa Allah memerintah menyampaikan kepada engkau, Allah telah mencintai kamu. Karena engkau mencintai, bagaimana engkau mencintai saudara tersebut. Maka kecintaan kepada saudara, ini adalah sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Iya. Kecintaan seorang hamba, kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan ini hadis itu ya. La yu'minu ahadikum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cintai untuk saudaranya atau yang dia cintai untuk dirinya. Eh. Dia cinta saudaranya yang dapat hidayah, dia cinta dirinya dapat hidayah, dia juga cinta saudaranya dapat hidayah. Eh. Dia cinta dirinya dapat kebaikan, dia juga cinta kebaikan itu untuk saudaranya. itu baru. Seorang yang baik kehilangannya sempurna di dalam keimanannya ya, terhadap saudaranya dan di antara kebaikan orang yang saling cinta mencintai saling bersaudara ini mereka telah di kemudian hari akan dituduh di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hari kiamat apabila semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya, padang mahsyar ini itu adalah bumi yang sudah diganti di bumi pada hari kiamat akan hancur seluruhnya. Langit pun dibujur. Kemudian diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Ya. Bumi yang baru ini terhantar dia, itulah keadaan maksa. Manusia dikumpulkan di situ. Matahari ditetapkan di atas kepala. Jaraknya hanya satu mil. Ada yang mengatakan satu mil, jarak mil yang kita kenal. Dari mengatakan satu mil itu ada jarak satu jarum seukur satu jengkal. Itu ada sebagian yang sering kita dengar ya matahari didekatkan di atas kepala cuma satu jengkal. Nah, asal konteks hadisnya dengan bahasa satu mil itu tadi. Iya. Baik. Matahari didekatkan di atas kepala. Ini hanya di hari ini kita berdiri di terus sama matahari. Matahari sedemikian jauhnya luar biasa panasnya. Banyak itu manusia berkumpul, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum ada yang disikat. Ya. Saking dahsyatnya hari itu, tidak ada yang sempat melihat kepada yang di sampingnya. Ya. Jangankan kita, para nabi saya berkata nafsi, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku, itu saja yang dia pikir. Ya. Di hari kiamat disebut dalam Al-Quran. Ada satu hari seperti lima puluh ribu tahun. Ada satu hari seperti seribu tahun. Kita satu hari saja, bahkan sampai 12 jam, matahari terik. Ya, sudah luar biasa. Ini satu hari ada yang seperti seribu tahun, ada yang seperti lima puluh ribu tahun. Masallah Allah afiyah Kira-kira apa yang bisa diharapkan pada hari itu? Ya. Itulah persiapan di dalam kehidupannya. Itulah keimanan. Ya. Orang mukmin di hari itu dimudahkan sehingga dia menunggu tidak lama. Sebagai riwayat hanya disebut dia menunggu jarak antara duhur sampai asar saja. Ya. Dari keimanan. Dan di antara bentuk kebaikan dia pula di hari yang sangat dahsyat itu ada beberapa golongan dari umat Islam yang berbuat baik بقلوبه بقلوبها الارض الله سبحانه وتعالى فرفته الله سبحانه وتعالى berfirman pada hari kiamat ainal mutahabbuna bijalali di mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku al-yawma adilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli pada hari ini aku akan teduhi mereka dengan Tuhanku hari tidak ada teduhan kecuali itu saja. nah ini dari kebaikan untuk hamba yang menjaga persaudaraannya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara kebaikan kebersamaan ini adalah jalan seorang meraih manusia iman jalan untuk meraih manusia iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna hayawatul iman." Ada tiga. Siapa yang tiga perkara ini ada padanya, dia akan mendapatkan manusia keimanan. Salah satunya, dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dari kewajiban seorang muslim, pertama, kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya, di dalam menjaga kebersamaan, di dalam menjaga persaudaraan. Yang pertama adalah cinta mencintai karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia berbaik akhlak kepada saudaranya. Baik pergaulannya kepada saudaranya. Ini kepada siapa saja bersama kaum muslimin. Apalagi kepada anak dan istrinya. Ya. Maka harusnya dia lebih baik lagi. Dia lebih baik lagi itu orang yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Iya. Dan menjaga kebersamaan ini, kadang dia boleh ya, memberi, ya, kemudian menyebut keutamaan dari saudaranya, yang menghargai apa yang dilakukan oleh saudaranya, Demikian pula dia berbicara dengan ucapan yang baik. Bagaimana firman Allah, "Yaqulu lin husna" dan berucaplah yang baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul li ibadi qul allati fi ahsan, inna as-shaytana yanzagu bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang baik. Sungguhnya syaitan itu membuat perseteruan di antara mereka. Ya. Demikian pula di antara hal yang baik di tengah kaum muslimin adalah menyebarkan salam. Ya, saling memberi salam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha wa rudduha. Apabila kalian diberi salam dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Kalau dia beri salam assalamualaikum, maka dia balas Kali menilai dia berkata, wa alaikumussalam. Kalau dia ingin lebih baik, dia berkata, wa alaikumussalam wa rahmatullah. Dia ingin lebih baik lagi, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang paling baiknya. Kali menilainya dia jawab semisal dengan apa? Yang diberi salam. Jangan seorang dikasih salam, Assalamualaikum. Dia jawab, eh, apa kabar Abdullah? Eh. Apalagi yang dia tanya dengan bahasa lain, saya ini bukan dari saya dari umat Islam. Dia jawab salam dengan saudaranya dengan hal yang sama dahulu. Baru dia tanya pada hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang dijelaskan. Ya. Kemudian dari uh, hal yang menjaga kebersamaan di tengah kaum muslimin adalah hal merendah hati ya. terhadap mereka. hal merendah hati dan berlemah lembut. Karena itu sifat para sahabat dikatakan asyidda walau kubbar keras terhadap orang kafir rahama'i bainahum saling merahmati di tengah mereka Allah perintah kepada Nabi nabinya wasfid janahaka liman akan minal mu'minin rendahkanlah tanganmu ya, terhadap siapa yang mengikutimu dari kaum mu'minin Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina, aksamuhum akmalul mu'minina imanan, ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kaum mukminin, sebaik-baik ya, kaum sebaik-baik atau kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Karena itu ada syariat untuk mengunjungi orang yang sakit, ya, membantu orang yang kesusahan. Demikian pula diberi pertolongan. Ya. Walaupun dia tidak bisa membantu misalnya dengan harta, dengan tenaga, tapi dia punya kalimat di dengar Punya rekomendasi diterima dia pasti dari hal tersebut untuk membantu saudaranya. Nah, ini adalah hal yang dianjurkan. Ya, demikian pula dari konsekuensi persaudaraan adalah saling nasihat menasihati. Ya, jangan saudara kita jatuh dalam kesalahan, kita biarkan saja. Ya. Apalagi kalau dia senang saudaranya jatuh di dalam kesalahan, jatuh dalam kekeliruan. Ya. Dan ini bukan dari akhlak yang baik. Tapi kalau ada kesalahan dari saudara, maka dia bantu saudara ini supaya menjadi baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur asalnya daliman al mazluman." Tolonglah saudaramu itu dalam keadaan dia berbuat dalim maupun dalam keadaan dia ini. Para sahabat bertanya Rasulullah, kalau dia dalim wajar kita bantu. Tapi ini dia berbuat dalim, bagaimana cara kita tolong? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu larang dia dari perbuatan kebaikan. Dan itu adalah menolongnya. Itu adalah menolongnya. Ya. Dan agama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, adilul nasihat. Agama adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah ketulusan. Ya. Dia siapkan hal yang paling tulus untuk agamanya, untuk saudaranya, dan dengannya dia menjadi baik. Dan itu yang disebut sebagai nasihat. Kemudian dari konsekuensi persaudaraan adalah kalau menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aini al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'aini akhihi." Allah selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini membantu saudaranya. Iya. Dan dari eh, pertolongan dan dari hal yang baik di dalam persaudaraan adalah dia membantu orang yang sedang kesulitan dan membantu orang-orang yang ini menjaga dari harta, dari darah, dan dari kehormatan kaum muslimin. Iya. Selain itu seorang muslim, apabila saudaranya tertimpa musibah, ada dari yang melimpahnya. Paling sedikit yang dia lakukan adalah dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Ya, dia doakan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Seperti misalnya yang terjadi sekarang ini pada banyak kaum muslimin di berbagai negara yang ditimpa musibah, kita doakan kebaikan. Doakan mereka di dalam sujud, doakan mereka ikutkan di dalam doa-doa yang baik. Ya. Kalau dia tidak bisa membantu dengan hartanya, Adapun sebagian orang yang menganggap ya, boleh menyuruh membantu dengan jihad, berangkat berperang, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan kalau dia berada di dalam sebuah negeri. Ya. Kecuali kalau dia di negeri itu, dia di Filistin misalnya, orang Filistin, dia ini, ya haknya membela diri. Itu adalah jihad dalam membela diri. Tapi kalau dia di Indonesia, kemudian menganggap dirinya ingin berjihad ke Filistin, maka dia dibawa ke pimpinan seorang kepala negara. Harus ada izin dari pimpinan negara untuk berangkat. Dan dia tidak dianggap berjihad kecuali kalau pemimpin memberikan izin kepadanya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Imam Jinnah Lini wara'ihi. Seorang imam, seorang pemimpin adalah perisai. Harus dilakukan keterangan dari belakangnya. Nah, dari depannya, dari belakangnya melakukan keterangan. Dan hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebagian orang kaget kalau dengar hadis ini. Padahal hadis dari riwayat riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dari hal yang banyak dilanggar oleh sebagian orang yang saya singgung tadi, hanya punya semangat-semangat, tetapi tidak tahu apa yang dia seru, apa yang dia kerjakan itu dibenarkan oleh Islam atau tidak, ada tuntunannya atau tidak. Ya. Baik. Kemudian dari uh, kewajiban kaum muslimin di tengah hidup mereka secara bermasyarakat ya. orang apabila diberi hadiah maka dia terima hadiah tersebut kemudian gemar untuk selalu gemar untuk saling memberikan hadiah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahadu tahabu kalian saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai demikian pula dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya disebutkan di dalam sebagian hadis hakul muslim ala muslim khamsun hak orang muslim terhadap muslim yang lainnya dan lima yang pertama rajus salam orang yang jawab salam yang kedua wa iyadatul marif mengunjungi orang sakit yang ketiga yang tibai jarai mengikuti jenazahnya yang kalau meninggal diantar jenazahnya yang keempat yang jawab da'wah dia jawab penuhi undangannya. Ya. Kalau diundang dia datang, penuhi dari undangan tersebut. Wa tasmitul hafiz. Kalau dia bersin, lalu dia berkata Alhamdulillah, maka dijawab, biar kamu Allah. Ya. Jadi akan biar kamu Allah. Dan ini itu tadi, banyak kaum muslimin berjalan. Sedang saya, Ya, jarang ada yang mengamalkannya. Kalau tidak ada yang mengamalkannya, kadang kurang memahami adanya. Ya, perhatikan dia kalau dia bersih Ya, bersin. Dia membaca apa? Alhamdulillah. Dia puji Allah. Ya. Keluar bersinnya, negas. Ya. Enak dia rasa bersin tersebut. Maka dia berkata Alhamdulillah. Saudaranya yang mendengar hal itu, dia doakan saudara yang bersih ini. Dia berkata, Ya alhamdulillah Apa artinya Ya Rahmatulah? Artinya semoga Allah merahmatimu. Bayangkan, dia doakan apa? rahmat untuk saudaranya. Dan disyariatkan bagi siapa yang didoakan, dia balik doakan lagi. Dia berkata, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah beri hidayah kepada engkau dan memperbaiki keadaan engkau. Ya. Ini kalau dipahami maknanya, kan indah saling mendoakan. Ya. Sama dengan salam itu tadi, diberi salam, Assalamualaikum. Apa artinya Assalamualaikum? Ya. Assalamu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Assalamu bisa bermana, doa semoga engkau diberi keselamatan, selamat fisikmu, selamat dari air, selamat hatimu terhadap engkau. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat dan keberkahan Allah terhadapmu. Kami ini doa untuk saudara, luar biasa maknanya. Iya. Dia ucapkan untuk saudaranya, dia betul-betul doa dan maknanya. Ya. Bukan kau akan menanam kecintaan di dalam hati untuk saudara. Saudara yang mendengar dia diberi salam dengan itu, dia balas salamnya dengan mengetahui maknanya dia maksudkan maknanya maka akan menjadi indah kami memberi salam tersebut dan bisa diaksirkan assalamualaikum assalam maha Allah salah satu dari asmaul husna assalam ya. jadi seakan-akan dia mendoakan semoga Allah assalam yang maha selamat yang maha memberi keselamatan selalu bersama engkau memberikan curahan keselamatan untukmu dan ini dari hal yang baik apabila diperhatikan dan dijaga Yeah. Kemudian dari kewajiban kita dalam bermasyarakat, seorang muslim kalau dia memiliki aib, maka dia itu dijaga, eh, dipelihara, tidak dibongkar. Dan rahasia dan aib saudara tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman, satara Allah yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Melihat itu aisyah pada hari kiamat. Kecuali kalau dia melakukan aisyah itu terang-terangan, dia sendiri yang melakukannya depan umum, ini artinya dia sendiri yang menginginkan. Ya, penutupnya. Dan itu tidak dimaafkan baginya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Kullu ummati mu'afa illa mujahirin. Setiap umat itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukannya. Ya. Di antara etika juga di tengah kaum muslimin, tidak boleh menyebarkan kesugihan di tengah mereka dari menyebarkan aib, dari menyebarkan kesucian. Ya. Iya. Seperti yang banyak terjadi sekarang ini, ya. dia foto di mana gambar perempuan dia kirim. Ya. Apalagi dia foto gambar naudzubillah ya. dengan menampakkan aurat dan sebagainya mengirim dari video-video, ya. video-video yang sangat tidak pantas dilihat oleh orang muslim dan muslimah. Ini orang-orang melakukannya tidak bisa dihitung sekarang ini. Betapa banyak dosa yang dia lakukan. Iya. Betapa banyak dosa yang dia lakukan. Satu kekejian dia sebarkan, luar biasa besarnya dosa itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan innal ladzina yuhibbuna an tasi'a fahishatu fil ladzina amanu lakum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang senang kekejian itu tersebar di tengah kaum muslimin untuk mereka siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Satu kali kadang diucapkan terhadap saudara tidak benar itu luar biasa dosanya. Inna rajulah la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yajillu biha ila an-nar ada ada ma baina al-masyriq wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia berucap suatu kalimat dia tidak terjelas kalimatnya. Mungkin benar, mungkin salah. Tidak dia terjelas. Ya. Dia sebarkan begitu saja, maka dengan satu kalimat ini dia disorot ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Ya. Sekarang ini satu kalimat kadang dengan SMS masuk ribuan orang. Ya. Apalagi dengan perkembangan yang lebih canggih lagi dengan berbagai fasilitas media sosial kadang dengan satu kalimat dia bikin dia pasang status dibaca sampai manusia di dunia ini berita tidak benar bisa dibayangkan betapa banyak dosa yang dia dapatkan. Dosa yang dia dapatkan dalam hal tersebut. Dan ini semua dari hal-hal yang merusak kebersamaan. Mengurangi dari persaudaraan. Ya, karena itu banyak kita lihat kejadian Ya. Orang yang berperang, saling membunuh gara-gara pakai status di Facebook atau pakai apa namanya eh, status di suatu media dari media-media sosial. Nah, kemudian dari eh, hal yang hendaknya dijaga di dalam kebersamaan dan menjaga ukhuwah adalah berbaik sangka kepada sesama kaum muslimin ya. dan selamat hati itu hatinya tidak ada kebencian tidak ada rasa benci kepada saudaranya ya. yang ada di dalam hatinya adalah memberi maaf memberi maaf karena kalau dia memikirkan apa yang diucapkan oleh manusia itu kalimat tidak ada hadisnya ini berkata kepada saya tentang saya begini, ini sana berkata tentang saya begini. Tidak ada hadisnya. Sudutnya juga tidak benar. Tapi saya dia tahu bahwa setiap kalimat terhadap dirinya dan itu tidak benar, hanya perhitungannya di sisi Allah. Ya. Dan dia minta saja perhitungannya di sisi Allah, itu akan menemankan jiwanya. Kalau dia ingin lebih tenang lagi, dia maafkan saya. Setiap orang yang memaafkan lebih banyak pahalanya. Lebih banyak apa? Pahalanya. Maka itu akan lebih tenang lagi akan lebih senang lagi. Iya. Karena itu sebagian dari kebahagiaan di dalam hidup ini adalah seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dan meninggalkan orang-orang yang berucap tidak baik terhadapnya. Iya. Kemudian dari eh, hal yang hendak jadi jaga di kalangan kaum muslimin adalah saling mendoakan antara sama mereka, saling mendoakan dengan kebaikan Kemudian dihindari dari perbuatan gibah, namimah. Ya. Mencari aib manusia, berjunjung, membicarakan kejelekan manusia. Sebab ini semuanya adalah hal yang dilarang. Wala يتبع بعضكم بعضا أن ahadukum أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Jangan sekalian, sebagian dari kalian itu bergibah kepada sebagian yang lainnya. Sukakah salah seorang dari kalian dia memakan daging saudaranya? dalam keadaan hidup, semuanya benci. Jadi kalau ada misalnya dikatakan ini mayatnya si silahkan kamu makan dagingnya. oh dia merasa ngeri, ya, tidak suka akan hal itu. Tapi kalau dia menggibai saudaranya, diceritakan kejelekan saudaranya, seakan-akan hal yang tidak ada masalah. Ya, maka sekarang giba ini sudah menjadi apa namanya tren. Acara giba ada yang sudah menjadi acara tontonan di televisi, ya, judul khusus ya, walaupun judulnya bukan gibah tapi itu hakikatnya gibah hakikatnya adalah gibah ya, dan ini acara dosa beramai-ramai ya, karena itu hati-hati dari hal-hal yang bisa merusak di, di tengah kaum muslimin jadi nantinya saling mencari air, saling mencari kejelekan ini dari hal yang keliru dari hal yang tidak boleh walau tajassasu dan jangan kalian saling bertajassus mencari-cari kesalahan من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر يا مأثر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تتتبع آراتهم فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله في عورته ومن يتتبع الله في عورته يصبحه ولو كان في جوف رحمه وهو السماء أرى يعني berislam dengan lisannya, tapi iman belum masuk ke hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Dan jangan kalian mencari-cari auratnya. Karena siapa yang mencari-cari aurat saudaranya, Allah akan mencari-cari aurat dia sendiri. Dan siapa yang Allah telah cari auratnya, maka dia akan dipermalukan walaupun di tengah rumahnya. rumah. Ya. Demikian pula menyakiti kaum muslimin. Dalam bentuk apa saja, tidak boleh disakiti. Dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk dia lainnya. Ya. Ada sebagian orang berkata, oh, saya tidak pernah ber, berusaha tidak baik kepada saudara tuh. Ya. Tapi kalau dia ketemu dengan saudaranya dengan buka masam, ya, dengan uh, eh, memalingkan apa namanya mukanya, maka ini adalah perbuatan dan ini adalah hal yang tidak baik. Menyakiti dengan perbuatan. Dalam bentuk apa saja, tidak boleh menyakiti seorang muslim. Allah berfirman, Walladina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri فقد اشتغل بإحسانه وإثم المدينة orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan maka sungguh mereka telah uh, berbuat telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Demikian pula dihindari dari sikap hasad terhadap saya muslim, bersombong terhadap mereka, ya. kemudian meremehkan orang lain. Ini adalah akhlak yang tidak baik, dari hal-hal yang merusak kebersamaan. Ya. Dan banyak lagi sebenarnya pembahasan terkait dengan ukhuwah kebersamaan, ya. dan hal-hal yang hendaknya dijaga dan manfaatnya di dalam membangun umat sangat besar sekali. Karena dari awal pembahasan saya sudah ingatkan bahwa ini adalah tokoh yang hendaknya selalu kita perhatikan, selalu kita jaga. Pembahasan yang harusnya selalu kita ulangi, karena sebenarnya banyak sudut pembahasan di dalamnya. Ya, dan tidak cukup kita berbicara dengan ceramah singkat seperti ini, menguraikan seluruh sudut pembahasannya. Hanya saja garis-garis besar yang saya uraikan di sini, saya berharap bisa memberikan sedikit pegangan untuk kita semua ya pencerahan yang dengannya kita mengenal akan dan Islam ini kebesaran Islam ini dan kita cinta berada di tengah kaum muslimin cinta kepada saudara-saudara kita cinta kepada umat Islam dan ternyata banyak lahan ibadah kita bisa buka untuk diri kita. Ya. Kita berjalan, sekedar berjalan saja dengan senyumnya kepada saudaranya, dia sudah mendapatkan dari kebaikan. La taqsiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meredahkan sebuah kebaikan walaupun sekadar dia berjumpa saudaranya dengan wajah yang lepas, dengan muka yang ceria, Ya, dia jaga itu, dia perhatikan. Ya, ada gangguan di jalan disingkirkan. Itu adalah bagian dari keimanan. Jangan sampai ia ada mengganggu saudaranya. Begitu pula ada lahan-lahan ibadah dalam kebersamaan dia di masjid, di tengah masyarakat. atau Apabila misalnya ada kegiatan bersama dalam masyarakat, kerja bakti, ataupun kegiatan sosial, dia ikut partisipasi dalamnya. Itu adalah dari manfaat kepada orang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia lakukan. Hendaknya dia lakukan. Dan manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Terus Nabi Isa alaihi beliau berkata, wajah "Waja'alani mubarakan ayu nama kuntu." Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dia menjadi keberkahan pun dia berada. Itu ciri seorang hamba yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Matal mu'min kamatal nahlah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban." Perumpamaan seorang mukmin adalah perumpamaan lebah. Dia tidak makan kecuali yang baik dan tidak keluar dari dirinya kecuali yang baik pula. Dia lebah itu ya. Kalau dia makan, dia makan yang baik-baik saja. dan cari buah saja. Itu pun bunga, bunga yang dia hinggapi tidak ada yang lain. Tidak berubah bunganya. Buahnya tidak berubah. Dan itu kebaikan dari lebahnya. Dan seorang mu'min seperti itu. Kalaupun dia mengambil manfaat dari saudaranya, dia mengambil manfaat dari alamnya, dari kehidupannya, maka manfaat yang tidak merusak diambil. Ya, manfaat yang tidak merusak. Tidak sebagai, tidak seperti sebagian orang karena dia pinjam sesuatu dari saudaranya, saudaranya dengan terus meminjamkan. Ya. Tapi dia kata dengan seenaknya, dia rusak dari barang saudaranya, oh mungkin dipinjamkan dan sebagainya. Ya. Ini adalah bentuk kekurangan dalam makna menjaga ukhuwah dan kebersamaan. Ya. Karena itu perhatikan, perumpamaan lezair yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Dia tidak makan sesuatu yang baik dan tidak keluar dari dirinya sesuatu yang baik. Lebih tidak ada yang keluar dari jasadnya kecuali Nabi saja tidak ada kalau lebah ada kencingnya atau ada uh, kotorannya maka semuanya itu itu yang disebut madu itu yang disebut madu terdapat di dalamnya manfaat obat penyembuh bagi manusia dan harusnya seperti itu seorang mukmin ya di dalam kehidupannya di dalam menjaga kebersamaan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan ya dan ini banyak pertanyaan ya sedangkan materi sebenarnya banyak ya, tapi waktu kita hanya hampir sholat zuhur maka untuk sementara saya cukupkan materi sampai sini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk kita semua kesempatan yang lain dan e, menjadikan apa yang kita dengar pada hari ini sebagai suatu bahan yang insya Allah ta'ala di hari-hari mendatang kita lebih baik dan lebih e, menyambut kebaikan lagi di belakangnya إنه ولي ذلك والقدر عليه والله تعالى أعلم Baik, di sini ada beberapa pertanyaan saya jawab. Itu berapa menit? Baik, sebelumnya waktu dari sekarang. adalah suatu yang sangat berat bagi seorang pemerintah untuk menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Di mana dihadapkan berbagai macam larangan dan peraturan, apa yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kami. Ya, dia lakukan apa yang dia mampu. Ya, sepanjang dia bisa memberi manfaat di situ, di batasan kemampuannya dia lakukan. Hal yang di luar kemampuannya bukan tanggung jawabnya bukan tanggung jawabnya tapi dia berusaha ya, untuk memberikan hal yang terbaik kalau dia adalah pemimpin ya pemimpin ada wewenang kadang di sebagian bentuk kepemimpinan ada power tertentu dan dia bisa berbuat kebaikan di dalamnya dan dengan apa yang dia miliki tersebut kalau dia berbuat kebaikan maka itulah yang sangat diharapkan kebaikannya pada hari kiamat. Karena itu salah satu dari tujuh golongan yang dituduh di bawah tuduhan ars Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat salah satunya adalah pemimpin yang adil. Ya, yang seorang pemimpin yang adil akan diberi mimbar dari cahaya di hari kiamat. Ya, manusia semuanya berkumpul biasa di padang mahsyar, dia berada di atas mimbar dari cahaya. Di atas mimbar dari cahaya. Dan ini dari kebaikan yang diberikan untuknya. Bagaimana anggapan jika tidak memilih calon, maka tidak taat kepada pemimpin. Sebab pemimpin memerintah untuk memilih. Ya. Tidak ada di dalam peraturan negeri manapun bahwa memilih adalah kewajiban. Ya, itu adalah hak masing-masing. Tapi yang paling penting bukan di dalam masalah memilih atau tidak memilih. Yang paling penting ketika ada seorang pemimpin, bagaimana dia taat kepada pemimpinnya. Itulah yang menciptakan kebersamaan. Ya kita menciptakan kebersamaan bagi seorang hamba. Dan itu yang kita terangkan di awal dari awal pembahasan itu yang kita bahas. Bagaimana cara kita menyambut tamu yang jauh datang ke rumah kita? Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya siapa yang kedatangan tamu, maka Rasulullah SAW bersabda, dan ini yu'minu billahi wal yawmil akhir, Penyukmin baitahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Dan kata memuliakan itu kembali kepada kebiasaan. Memuliakan tamu adalah menjamunya, ya, dengan memberikan tumpangan tinggal untuknya, memberikan jamuan makan untuknya, ya, dan memberikan apa yang diperlukan sebagaimana umumnya seorang tamu. Dan umumnya seorang tamu. Dan batasan kewajibannya kalau dia menerima tadi adalah tiga hari. Batasan kewajibannya. Selain daripada itu, itu adalah e, masuk ke dalam kedermawanannya, hal yang dianjurkan. cara meninggalkan sholat dengan keyakinan bahwa sholat itu cuma gerakan. Yang penting hatinya mengingat. Ini adalah hal yang keliru ya. ya. Dan ini adalah keyakinan yang batin dan prinsip yang mengisihi agama Islam. Kalau kita dapat kewajiban yang sangat wajib, rukun Islam yang kedua diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di atas langit, sementara kewajiban yang lain sudah diterima di dunia, diterima oleh Nabi tanpa perantara, sedangkan kewajiban yang lain semuanya dengan perantara Jibril. Ya. Dan tidak ada yang dikatakan sholat itu cukup mengingat saja tidak ada gerakan ya. dia ini lebih baik daripada Rasulullah SAW Nabi adalah hamba yang paling bertakwa orang yang paling beriman Bersama dengan itu di hari beliau meninggal beliau masih keluar sholat berjamaah dipatah oleh siapa pamannya pamannya Abbas bin Abdul Muttalib dan menantunya Ali bin Abi Talib. iya kalau dia meyakini bahwa sholat dengan gerakan itu tidak wajib, maka ini artinya dia mengingkari sesuatu yang dimaklumi kewajibannya dalam agama. Yaitu hukumnya kafir keluar dari agama. Ya. Maka namun ada yang berkeyakinan seperti ini waliyahudillah. Bagaimana seharusnya membalas penganiayaan untuk diri kita? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Faman ata wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah balasan kejelekan, boleh dia berbuat hal yang semisal dengannya. Tapi kalau dia maafkan, dia berbuat baik dan dia maafkan, pahalanya ditanya oleh Allah. Itu lebih besar. Ya. ya kalau dia balas, sebatas yang dia lakukan, diizinkan di dalam syariat. Dan ini tergantung jenis dia. Ya. Iya. Ada bentuk kebaliman yang tidak boleh dia ambil kecuali melalui tangan pemerintah. Dia harus ke pengadilan. Ya. Ada bentuk boleh dia ambil ya. dengan langsung dia berbicara kepada orang yang bersangkutan. Ini dua hal yang di dibedakan antara dua pembahasan. Tapi secara umum, kalau dia memaafkan, itu dia akan mendapatkan berbagai keutamaan. Dia dapatkan dari pahala kesabaran, dia akan dapatkan dari pahala memberi maaf, dan dia bisa membuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah yang lainnya. Ini ada yang bertanya bahwa ada yang mengatakan apabila seorang muslim bila melihat kesusahan saudara kita di Palestina sekarang ini kemudian tidak muncul kepedulian atau kesedihan di hatinya maka orang muslim tersebut perlu dipertanyakan atau mengoreksi imannya ya betul ya dari sisi kalimat itu betul ya, seorang muslim kalau dia dalam keadaan menderita kemudian dia tidak ada di dalam hatinya ibadah, kalau tidak mendoakan terhadap saudaranya ini perlu diperhatikan dari keimanannya. Tapi yang menjadi keliru, orang yang menggunakan kalimat benar seperti ini, tapi ujung-ujungnya diajak manusia untuk pergi berjihad. Sebab hukum jihad itu lain hukumnya. Membantu saudara lain hukumnya. Ya. Dan membantu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Dan jangan diremehkan doa. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah karena doa Nabi Musa. dalam sejarah Nabi Musa pernah melakukan demonstrasi kepada Firaun. Pernah dengar? Ada sejarah Nabi Musa dan Bani Israel di Medina. Padahal Firaun ini membunuh anak laki-laki Bani Israel. Ya, berbuat berbagai kezaliman. Ya. Nabi Musa hanya berwasiat kepada umatnya, kepada kaumnya, isbiru bersabarlah. Hanya diperintah bersabar saja. Ya. Dengan kesadaran dari Israel ini, dengan doa Nabi Musa itu, itulah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayrasmal qawman ladina, kami masyarik al كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي wa tabbat وتبت rabbika al الحسنى ala dari Israel bila صبروا dan kami wariskan bumi yang diberkahi itu dari timur sampai baratnya. Kami wariskan kepada kaum yang tadinya dia dalimi. yaitu kepada Bani Israel. Dan telah sempurna kalimat kami terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka. Hanya disebut satu adalah kesabaran. Ya. Dan doa itu harus diketahui ya, bahwa doa tidak mesti seorang berdoa di hari ini, malam ini, kemudian besok orang Yahudi langsung mampu semuanya. Ya. Disebutkan di dalam tafsir ayat di surah Yunus tentang doa Nabi Musa Ya, di situ doanya Nabi Musa ya mendoakan. Ya. Disebutkan bahwa firman Allah setelah ya pada ujibat dakwatukum telah dikabulkan doa kalian berdua. Jadi doanya Nabi Musa dikabulkan karena Nabi Harun mengaminkan maka dianggap doa berdua. Ya. Sudah dikabulkan. Dan kata sebagian ahli tafsir dikabulkan dan Fir'aun dibinasakan 40 tahun setelahnya. 40 tahun setelahnya. Karena itu dikelanjutkan ayat mabda ayat da'watukuma fastaqima. Hendaknya kalian istiqamah. Wa tapi tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamun. Dan jangan ikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Nah, sekarang ini banyak orang yang kurang ilmunya, cuma punya semangat saja. Tidak ada keyakinannya, hanya punya orasi saja, hanya berbicara saja. Ya. Berbeda dengan orang punya ilmu, punya keyakinan. Ada sesuatu yang terjadi, ya Orang menyangka dia tidak berbuat sesuatu. Padahal mungkin dia melakukan sesuatu yang paling berharga. Ya. Paling berharga untuk saudaranya yang lain. Baik. Bagi akhir pertanyaan, masih banyak ya dengan Eh, karena waktu sudah selesai ada pertanyaan setelah yang saya baca tentang sebab-sebab persatuan dan eh, apa yang merusak persaudaraan saya sudah singgung sebagiannya tadi ya, walaupun eh, sebenarnya ada sudut-sudut pembahasan yang belum kita terangkan dan sudah ada pertanyaan bahwa semua manusia atau semua kelompok mengaku mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah ya. Kalian penjelasannya. Kalau pengakuan boleh saja semua orang mengaku ya dari saya. Semua mengaku cinta. Semua mengaku punya hubungan dari saya. Ya. Bagaimana kata seorang penyair, wa kullum yabda'i waslan li لَا wa لَهُ la tasirru lahu Setiap orang merasa punya hubungan dengan si Laila, tapi si Laila sendiri tidak merasa punya hubungan dengannya. Ya. Dan dilihat bagaimana pengamanannya. Jangan dianggap dirinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbuatannya tidak menggambarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, pada setiap masalah yang dia bahas, yang dia lakukan, itu harus ada dalil. Dia berpegang di atasnya. Ada tuntunan, dia berpegang di atasnya. Kalau dia anggap dirinya ada punya dalil, maka harus dilihat siapa dari kalangan sahabat dan para iman yang menyetujui perbuatannya. Menyetujui perbuatannya. Ya, seperti saya singgung ya, sebagian uh, orang di Indonesia ini sering melakukan aksi eh, apa namanya dianggap dirinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi perbuatan anarkis ya, menutup tempat-tempat perjudian, ya, mensikin sendiri, seakan-akan dia adalah pemerintah. Karena tidak ada haknya dalam hal tersebut. Ya, seorang muslim, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, dia mencari dengan hatinya. Dan merubah dengan tangan secara langsung seperti itu, untuk secara umum, itu bukan yang memang dia dan tidak masuk di dalam kemampuan dia. Itu wewenangnya pemerintah. Ya, kalau dia ingin merubah, dengan tangan dia lapor ke pemerintah, dia minta kepada pemerintah untuk merubah. Nah, itu baru cocok, benar jaranya. Tapi kalau dia langsung merubah, itu bukan wewenang dia, dan dia tidak diperbolehkan melakukan hal yang seperti ini. Kalau ditanyakan apa dalilnya, ya dia akan bacakan sekian banyak ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi tapi ayat-ayat umum, hadis-hadis umum. Ya. Tapi saya tanya kepadanya, apakah ada dari ulama yang pernah menyetujui kamu seperti itu? Ya. Maka ini yang membedakan sebenarnya. Karena seorang dia baca ayat, tapi pemahamannya keliru dalam ayat tersebut. Tidak yang pahami dari ulama terdahulu seperti pemahaman dia. Seperti pemahaman dia. Ya. Sebab di dalam sejarah penguasa yang tidak adil, penguasa yang dalim itu bukan terjadi di masa sekarang ini saja banyak dari masa dahulu sudah berjalan. Tapi bagaimana sikap ulama Islam? Sikap mereka tetap sama, dengar dan taat kepada pemerintah walaupun kamu Bali. Sikap mereka sama. Iya. Dan ini adalah prinsip mendasar di dalam agama. Harus dipahami. Karena itu tadi saya katakan, dengan kesabaran, kadang itu menjadi sebab terciptanya kebaikan. Iya itu kata, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Andai kata umat Islam bersabar dengan kebalikan pemerintahnya, tidak akan lama, akan berubah keadaan menjadi baik. Tapi mereka tidak sabar, berkeluh kesah, ya merintih di sana sini, ribut di sana sini, itu semuanya tidak akan menunjukkan kesabaran. Akhirnya ditambah musibah yang menimpanya. Ya. Karena itu, saya lagi, seorang hendaknya berpijak di atas tuntunan yang benar agar supaya segala makna dari yang berberkah, membawa kebaikan bagi manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh dosa dan kesalahan kita, memberikan untuk kita semua eh, dan kebaikan dengan menghadiri majlis ini dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita juga kita semua dijaga di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> di dalam kehidupan dunia ini diikat dengan persaudaraan Islamiyah dan kita semua dibangkitkan sebagai seorang muslim yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dimuliakan dengan surganya innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih dan saya berterima kasih kepada semua pihak yang jadi sebab